Kita masih pada penjelasan bahwa seorang hamba selama dia masih hidup di dunia ini hendaklah dia selalu harap-harap cemas tidak boleh merasa aman dari siksa Allah sebagaimana tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Apa yang dimaksud dengan makar Allah? Makar secara bahasa adalah me memberikan atau me menimpakan madarat kepada orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang namanya makar menimbakan madorot kepada orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Ini kalau dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah bentuk keadilan Allah ketika seorang berbuat maksiat, seorang menentang agama Allah maka Allah menimpakan makar kepadanya. Ini justru bentuk ke bentuk maha kuatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa makaru wa Allah. Mereka membuat makar namun Allah pun membuat makar. Jangan disamakan antara makarnya Allah dengan makhluknya. Karena Allah tidak mungkin menimpakan kejelekan kepada orang yang tidak berhak untuk ditimpakan kepadanya kejelekan. Berbeda dengan makhluk. Manusia terkadang dia menimpakan makar kepada orang yang tidak berhak untuk ditimpakan badannya makar. Adapun Allah Subhanahu wa taala jika menimpakan makar kepada seseorang atau satu kelompok itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka membuat makar, maka Allah pun membuat makar. Mereka melakukan kedoliman, maka Allah membalas. Justru ini bentuk maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan makhluk. Makhluk ketika menimbakan makar ada kalanya kepada orang yang tidak berhak untuk ditimbahkan makar. Demikian pula eh, makhluk terkadang dia didolimi, dia tidak bisa membalas, tidak bisa membalas. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk membalas dan ini menunjukkan maha kuatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makar yang munculnya dari Allah sesuatu yang terpuji Adapun makar yang keluarnya dari makhluk sesuatu yang tercela. Kalau itu bentuk kedzaliman sesuatu yang tercela. Berbeda. Adapun makar dari Allah maka ini sesuatu yang terpuji karena Allah Maha Adil dan Allah Maha Kuat. Allah tidak bisa dikalahkan oleh makhluknya. Dan ketika Allah menyembahkan makar kepada seorang hamba, maka ini bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala Ya, kita yakin dengan ayat ini, orang yang membuat makar maka Allah akan menimpakan ya makar kepadanya. Eh, adapun bagaimana sikap kita secara lahiriah terhadap misalnya penguasa yang dolim misalnya, ya seperti yang dituntunkan oleh ulama ahlu sunnah. Artinya menasehati mereka, membimbing mereka. Ya. Bisa jadi mereka nggak merasa ini kedoliman bisa jadi di belakang mereka para ulama yang jahat yang menghembus-hembuskan ya kedoliman kepada penguasa. Jadi secara lahiriah ya, ya kita menasehati mereka ya eh, menjelaskan tentang kesalahannya bisa jadi mereka nggak ngerti kalau ini salah. Ya. Adapun apa kita mendoakan kejelekan ya tidak. Penguasa kita doakan kebaikan, doakan hidayah. Ya, doakan kalau penguasa itu baik, baik untuk rakyatnya. Maka disebutkan diantara, antara eh, disebutkan oleh sebuah salaf andai kata saya punya doa yang mustajab maka akan saya doakan penguasa maksudnya mendoakan kebaikan maksudnya karena baiknya penguasa baik untuk rakyatnya jeleknya penguasa jelek untuk rakyatnya dan termasuk dari akidah dan sunnah adalah di sultan, Mendoakan kebaikan untuk penguasa. Ya. Jadi secara lahiriah kita mendoakan hidayah kepada untuk mereka. Secara praktek juga kita berusaha untuk menasehati mereka, mengingatkan bahwa ini keliru. Ini diantara bentuk nasihat di a'immatul muslimin memberikan ketulusan kepada penguasa muslimin yakni mendukung program-program baiknya mereka, menasehati mereka dengan cara yang bijak, mendoakan kebaikan bagi mereka karena baiknya penguasa baik untuk rakyatnya. Soal apakah mereka nanti ya menerima atau tidak bukan urusan kita. Tapi Ada pun orang yang membuat makar seperti Allah SWT nyatakan wa makaru wa makarullah. Mereka membuat makar maka Allah pun menimpakan makar pada mereka. Orang yang dia memimpin rakyat kemudian dia menipu mereka ya maka Allah SWT akan berjumpa dengannya dalam keadaan Allah murka kepadanya sehingga apa yang mereka lakukan dari kejahatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ngerti bisa jadi balasan di dunia sebagai mukaddimah bisa jadi eh, disimpankan bagi mereka adab yang nanti akan mereka terima di yaumul qiyamah. kalau dia belum kalau kita ngerti bahwa perbuatannya eh, jahat ya kalau kita bisa nasihati yang terbaik kalau dia menimpakan kedoliman pada kita ya kalau kita men, mendoakan kejelekan pada dia sudah sah-sahan ulama mengatakan orang yang didolimi kemudian dia mendoakan kejelekan pada orang yang didolimi sudah sah di dunia dia tidak bisa menuntut nanti nanti diamu al -qiyamah. jadi kalau orang disakiti kemudian dia membalas di dunia apakah dengan mendoakan kejelekan ya sudah dia sudah membalas ya di dunia dia tidak menuntut nanti di al qiyamah Allahu a'lam Taib. Inti dari poin ini seorang tidak boleh merasa aman dari dosa yang ia lakukan. Karena bisa jadi seorang terlihat oleh manusia seorang yang baik antara ia dengan sorga hanya satu hasta. Ternyata dia mengamalkan amalan menghuni neraka kemudian dia mati di atas kemaksiatan tersebut kemudian dia masuk ke dalam neraka. Ini termasuk hadis yang sangat mengerikan. Lihat orang dia beramal ya dengan amalan yang banyak yang terlihat oleh manusia ya, amalan yang sangat banyak. Namun giliran dia mau meninggal, dia melakukan kemaksiatan, penyimpangan, kemudian lebur amalannya, dia masuk dalam neraka. Namun ulama mengatakan bahwa ini orang ini yang seperti ini orang yang Allah SWT tahu bahwa amalan dia yang terlihat oleh manusia baik padahal dia punya sesuatu yang jelek dalam hatinya. Bisa jadi dia ria dalam beramal, bisa jadi dia punya sesuatu dalam hatinya seperti kesombongan, ya, yang orang mungkin nggak ngerti. Secara dia orangnya baik, tapi ternyata dalam hatinya dia menyimpan kesombongan misalnya, atau menyimpan uh, misalnya sikap ria terhadap amalannya orang nggak ngerti, ya sehingga ketika dia meninggal meninggal di atas kejelekan meninggal di atas kejelekan ulama mengatakan bahwa Allah SWT sayang pada hambanya orang yang dia kokoh di atas kebaikan akan dijaga kebaikan ini sampai dia meninggal nah, ketika orang kelihatannya baik kemudian dia ketika mau meninggal tidak baik berarti ini ada sesuatu yang tersembunyi dalam hatinya yang orang nggak ngerti, yang ini menjadi pelebur amalan, apakah itu ria, apakah itu kesombongan, ya, atau yang lainnya dari amalan-amalan yang orang tidak tahu. Ini diantara perkara yang mengerikan. Dan sebaliknya ada seorang dia mengamalkan amalan penghuni api neraka. Sehingga antara dia dengan api neraka hanya satu hasta. Ya. Satu hasta itu satu hasta itu ini ya dari apa dari siku sampai ujung apa jari kan satu hasta ya. kalau ini satu satu kilan artinya dekat sekali ternyata kitab catatan amalan telah mendahulinya bahwa dia termasuk ada sarga kemudian dia bertobat, dia mengamalkan amalan bunyi surga, kemudian dia masuk dalam surga. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam dengan para sahabat waktu itu dalam misi jihad melawan orang-orang kafir di tengah-tengah pertempuran datang seorang kafir menyatakan keislamannya. Setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia masuk pada barisan muslimin dan terbunuh dalam perang ini. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan amila qalilan wa ujira kathiran. Orang ini beramal sedikit namun diberi pahala yang yang banyak. Lihat bahwa hati hamba itu di antara dua jari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikan hati pada apa yang Allah kehendaki. Terkadang orang di waktu pagi dia mukmin, di sore hari dia sudah kafir. Ada orang di waktu sore dia mukmin, pagi harinya kafir. Tidak menunggu sampai seminggu, tidak menunggu sampai sebulan. Durasi waktu yang sangat singkat, seorang bisa berubah. Bayangkan orang tadi kalau misalnya sekian menit atau sekian jam sebelum dia masuk Islam. Kalau dia terbunuh dalam perang ini, mungkin dia masuk neraka kan? Nah dia masuk barisan orang-orang kafir. Ya. Ini menunjukkan bahwa hati itu mudah sekali berubah-ubah. Orang yang dulu mencintai Anda bisa jadi sekarang menjadi musuh Anda. Orang yang dulu mungkin memusuhi Anda bisa jadi sekarang menjadi teman Anda. Sehingga di antara nasihat dari mendahulu kita di saat kita berteman dengan orang lain. Jangan kedekatan kita kepada orang lain menjadikan kita menumpah rahasia apa yang ada pada diri kita semuanya. Bahaya. Karena teman bisa jadi sosok jadi musuh. Kalau dia sudah tahu kartunya Anda, Anda karena bah Hancur. Semua rahasia Anda ya kemukakan pada teman anda karena anda percaya karena dia dekat dengan anda nggak tahu suatu saat ternyata pertemanan ini apa pecah dia menjadi musuh anda sementara dia punya kartu yang banyak tentang diri anda dahulu dikatakan ehdar aduwaka marrotan wahdar sadiqaka alfa marrotin waspadalah dari musuh sekali saja waspada tapi dari teman Anda seribu kali waspada. Mana kalau dengan musuh sudah dari jauh sudah pasang kuda-kuda ya kan, sudah siap-siap. Tapi orang dengan teman sendiri, terkadang orang membuka apa yang ada di hatinya dari rahasia. Padahal dia gak ngerti suatu saat ternyata teman ini berubah menjadi apa? Musuh anda. Ihdar aduwaka marratan Wahdar sadiqaka alfa marratin walaupun ini kalimat seperti berlebih-lebihan tapi ya seperti itulah kondisi persahabatan di tengah-tengah manusia umumnya persahabatan di tengah-tengah manusia itu karena ada kepentingan jarang seorang yang menjalin pertemanan di lillahi ta'ala karena dia itu ahlu to'ah, orang yang bertakwa orang yang solih jarang ya. umumnya orang menjalin pertemanan karena ada kemaslahatan yang hendak dia dapatkan. Apakah karena kedudukan akan dia capai, harta akan dia dapat, ya. Tujuan-tujuan duniawi akan dia gapai. Ya. Sehingga Ar Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang tiga hal. Kalau tiga hal ini ada pada diri seorang, maka seorang akan merasakan manisnya iman. Jadi iman itu ada rasanya. Manisnya iman, ini seorang ketika memiliki tiga sifat ini, maka dia akan e, merasakan ketaatan bukan sebagai beban. Ketaatan ada sesuatu yang lezat. Seorang selesai beramal dia menanti-nanti kapan datangnya waktu amal. Lezat dia ketika beramal, bukan sebagai beban. Kapan seorang merasakan manisnya iman? ketika dia memiliki tiga sifat. Yang pertama ayakun Allah wa rasul wa ayakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai lebih dari yang lainnya. Seorang kalau dia cinta kepada harta, kepada anak, kepada istri, satu yang wajar, bukan satu yang dilarang. Namun jangan sampai kecintaan kita pada mereka mengalahkan cintanya kita pada Allah dan Rasulnya. Sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah waktu itu dalam satu pertempuran, ternyata dia harus berhadapan dengan bapaknya. Sahabat Abu Ubaidah berada pada barisan rasul barisan muslimin, sementara bapaknya ada pada barisan musyrikin, ahlu tauhid. Dia berhadapan dengan bapaknya dalam peperangan. Dia bukan ingin durhaka, tapi dia ingin mematahkan kekafiran yang ada pada hatinya. Yang dia masuk pada barisan musyrikin. Dibunuh oleh Abu Ubaidah. Ya. Karena uh, yang memutuskan silaturahmi bukan anaknya, tapi ayahnya yang dia ya berada pada barisan musyrikin tidak mau beriman bahkan memerangi muslimin maka dibunuh oleh sahabat Abu Bedah Ibnu Jarrah. Kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cintanya pada dirinya, daripada cintanya pada hartanya dan lainnya. Orang yang seperti ini akan merasakan manusia iman. Kalau dia berinfak dengan hartanya dia tidak akan merasa rugi. Kalau dia duduk di majelis tidak akan merasa waktunya sia-sia atau rezekinya akan berkurang, tidak. Ya. Kalau dia membantu kaum muslimin ya dia tidak akan merasa bahwa saya sudah capek-capek ya mencari harta masa saya ya berikan kepada orang lain tidak tidak akan merasa seperti ini bahkan yang ada dia merasa belum bisa memberi ya sesuatu yang lebih kepada saudaranya dia memberi sesuatu yang banyak tapi dia merasa Andai kata saya punya lebih dari ini, saya akan kasihkan yang lebih. Andai kata saya punya tenaga yang lebih dari ini, akan saya bantu. Adik kata saya punya kemampuan dan pikiran yang lebih akan saya bantu saudara-saudara kita. Seperti itu. Akan merasakan lezatnya iman. Yang kedua, seorang mencintai orang lain semata-mata karena Allah. Ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Seorang mencintai hamba semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kan umumnya orang itu mencintai orang lain karena apa? kepentingan-kepentingan duniawiyah. Orang yang e, menjalin cinta karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu karena Allah, ketika berpisah pun karena Allah. Meskipun dia berpisah tubuhnya tapi dekat hatinya. Orang yang seperti ini salah satu dari tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang sahih ada seorang dia mengunjungi temannya. Maka Allah mengutus seorang malaikat menjelma sebagai manusia. Menunggu ya di tempat yang akan dia lalui. Ketika orang ini lewat, malaikat yang menjelma tadi dia bertanya, "Hendak kemana Anda ya fulan?" Kata orang tersebut, "Saya ingin pergi ke kampung ini. Di sana ada teman saya." Kata malaikat yang menjelma manusia, apakah anda ada sesuatu yang menjadikan anda datang ke sana artinya ingin balas budi atau ada hubungan duniawi ya kata dia tidak semata-mata karena cinta karena Allah semata-mata karena cinta karena Allah maka malaikat tadi mengatakan ketahuilah ini Rasulullah ilaika saya adalah utusan Allah kepada Anda. Untuk memberitahu Anda bahwa Anda dicintai oleh Allah karena Anda mencintai Dia karena Allah. Lihat mahabbah dillah ya. Seorang dia meluangkan waktunya mengorbankan ya tenaganya mungkin hartanya untuk menjenguk untuk berjumpa dengan temannya. Tidak ada yang diharapkan dari temannya kecuali dia ingin menyambung ukhuwah Orang seperti ini mendapatkan pahala yang besar. Orang yang cinta pada saudaranya karena Allah maka dicintai oleh Allah SWT sehingga disyariatkan disyariatkan orang yang dia mencintai saudaranya dia mengatakan uhib buka fillah aku mencintai kamu karena Allah orang yang dikatakan seperti itu dia menjawab Allah alladhi ahbabtani fihi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah. Apa faedah seorang kalau dia mencintai saudaranya? Dia mengungkapkan, anak uhibbuka fillah." Ya, saya cinta kepadamu karena Allah. Di antara faedahnya, dia telah mengamalkan sunnah Nabi. Dan orang yang merasa dirinya ya itu dicintai oleh saudaranya suatu saat ketika saudaranya memberikan nasihat akan diterima kan orang yang sudah mengungkapkan rasa cinta ketika dia menasehati semata-mata bukan ingin menjelek-jelekan dirinya ya tapi demi kebaikan ya. beda dengan orang nggak pernah ketemu nggak pernah ini tiba-tiba nasehati dikira ya kamu ingin membeberkan aib saya ya kamu ini siapa ya, mungkin seperti itu Tapi kalau sudah ada ya rasa cinta kedekatan orang akan mudah yang menerima nasihat yang ketiga orang akan merasakan manisnya iman ketika dia benci kepada kekafiran sebagaimana dia tidak suka kalau dilemparkan ke dalam api neraka tidak cukup kita hanya mencintai kebaikan sampai kita membenci kebatilan. Orang yang dia istiqomah di atas agama Allah, dia tidak hanya rajin beramal, tapi juga dia berusaha untuk menjauh dari perkara-perkara yang menjadikan dia keistiqomahnya tercederai. Sahabat Khubay bin Adi misalnya, ya, salah satu sahabat yang istiqomah di atas agama Allah. Ketika beliau dengan para sahabat diutus oleh Rasul alaihi salatu wasalam pada misi dakwah ternyata di tengah-tengah jalan dikepung oleh musyrikin dikepung oleh musyrikin terjadilah pertempuran yang tidak imbang karena mereka para duat yang berangkat untuk dakwah terbunuh para sahabat Nabi tersisa dua orang salah satunya Khubib bin Adi ini ditangkap kejadiannya setelah perang Badar ditangkap kemudian diarak dibawa ke Mekah. Bisa dibayangkan orang-orang Mekah ingin melampiaskan dendam mereka kepada seorang ini. Ketika mereka merasa kekalahan telah mereka alami ketika perang Badar, kemudian mereka bisa menangkap seorang muslim, mereka akan melampiaskan dendamnya pada orang ini. Dia hanya menanti hari-hari ya untuk dipancung di tiang gantungan sebelum dia dibunuh dia meminta kepada mereka untuk tolong kasih waktu saya ingin sholat dia bersolat dua rakaat dengan sempurna kata dia selesai sholat kalau seandainya kalian tidak akan menuduh saya takut mati akan saya panjangkan sholat ini dipaksanya dia untuk murtad kembali kepada agama nenek moyang dia akan selamat dalam kondisi ya tidak ada pilihan imma dia murtad kalau tidak berarti dia mati ya. lihat keteguhan sahabat Khubay bin Adi jangankan murtad dari Islam yang nanti akan berpisah selama-lamanya dengan Rasul Ar Rasul sedikit saja terluka ke perang dia tidak bisa tidur kok dia harus pisah dengan Rasul dengan murtad dari Islam, ya tidak akan mampu. Segala cara orang-orang kafir untuk murtadkan orang ini tidak mampu. Ya, mereka upayakan tidak mampu. Kemudian eh, dinaikkanlah dia di tiang gantungan kemudian dibunuh oleh orang-orang musyrikin dalam keadaan dia tetap memegang agamanya tidak memurtad dari ya agamanya. Orang akan merasakan manisnya iman ketika memiliki tiga sifat ini. Pak nah, iman itu ada rasanya. Seorang yang merasakan manisnya iman, dia akan merasakan ketaatan, bukan lagi beban. Orang yang merasakan manisnya iman, dia akan istiqomah dalam beramal. Dia akan rela mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan ya jasadnya karena apa? Seorang kalau dia mati sudah habis semua. Yang tersisa hanya apa? Amalannya. Ini ketika seorang memiliki tiga sifat tersebut. Nah, senang bisa jadi al, al arwahu junudum mujannadah itu benar hadis Nabi alaihi salatu wasalam jadi yang namanya ruh ya ruhnya manusia ini ibarat ya pasukan ya pasukan eh, itu kan ber e, berkelompok-kelompok di sana ada pasukan apa misalnya e, misalnya e, angkatan darat akan gabung dengan angkatan darat, angkatan laut seperti itu, ya. E, pasukan e, angkatan udara pun seperti itu, ya. Akan bergabung dengan e, kelompoknya. Taib. Bisa jadi seorang dia uh, dia alus sunnah yang ini juga alus sunnah ya. tapi kedekatan dengan ini belum tentu ada ya. karena apa tidak harus seorang itu ya uh, kemudian satu prinsip kemudian selalunya dekat itu tidak harus tidak harus walaupun tentu tidak tidak harus ketika tidak dekat kemudian benci memusuhi ya tidak harus yang namanya kedekatan hati itu kan satu yang hanya Allah yang tahu ya kan kemudian orang itu yang merasakan sebagaimana orang dia misalnya punya istri lebih dari satu dia cinta kepada mereka hak-haknya terpenuhi ya. tapi tetap dalam hatinya ada misalnya istri ini lebih apa? Dalam hatinya lebih berkenan. Orang punya anak banyak misalnya ada lima. Ada satu dari mereka yang paling apa? Dekat di hati. Walaupun dalam perlakuan orang tua adil semuanya kepada lima anak ini adil semuanya. Ya. Adil semuanya, tapi hati ini nggak bisa di ya nggak bisa dipaksa ya karena yang namanya cinta seperti ini bukan kekuatan kita Adapun dari sisi keadilan kita tetap adil pada anak-anak kita. Ya. Orang yang e, misalnya dia tidak dekat dengan kita, berarti apakah ruhnya dia gak cocok dengan ruh kita kan itu yang ditanyakan? Ya bisa jadi seperti itu. Tapi tidak ada kelaziman, tidak ada keharusan berarti dia benci pada saya, berarti dia me, Eh, menyatakan sesesat, ya itu dilihat yang lainnya. Kalau memang secara amaliah dia menyimpang dari sunnah, ya berarti ya. Kalau tidak ya memang ya orang itu ya namanya kedekatan hati itu sesuatu yang nggak ya, bisa di apa namanya sesuatu yang sulit, ya sulit diungkapkan. Ya. Sebagaimana orang kalau dia punya istri lebih dari satu misalnya, diadil semuanya, tapi ada dari istrinya yang paling berkenan di hatinya. Dia punya anak banyak, semuanya diperlakukan adil, tapi ada dari anaknya yang mungkin di hati itu apa? Itu dekat. Rasulullah alaihi tidak benci kepada sahabat Wahsy. Wahsy ini yang membunuh pamannya, Rasul. Hamzah dalam perang Uhud. Hadis ini sahih. Ya. Ketika Eh, kota Makkah telah dibuka. Wahsy ini termasuk yang mendapat hidayah masuk dalam Islam. Dia datang dengan rombongan ya dari Taif atau Hunain menghadap Ar-Rasul alaihi salatu wasalam ketika Nabi melihat Anda wasi kata kata dia ya, saya wasi Anda yang membunuh mawan saya Hamzah iya. kalau kamu bisa ya kamu menjauh tapi bukan benci artinya Rasul mungkin kalau melihat wasi teringat apa pamannya yang kemudian akan menimbulkan apa e, kesedihan bayangkan jawara muslimin yang gigih dalam perjuangan Islam ya dalam perjuangan dalam peperangan tidak pernah terkalahkan dibunuh dengan apa semuanya semuanya lewasi karena dia seorang budak yang ingin merdeka dengan tombak ya dalam keadaan waktu itu dia sedang melayani serangan sana musyrikin kemudian dari celah bebatuan dilempar perutnya pakai tombak oleh Di sini Nabi tidak benci kepada wasi. Nabi ingin agar mukanya jangan apa? nampak di hadapan Nabi. Ini penting untuk kita sebutkan karena ada orang mawahi Nabi tidak apa namanya Nabi tidak menerima wasi, menerima orang yang kafir kalau dia masuk Islam. Ya. Diampuni oleh Allah SWT. Ya. Bagaimana Nabi tidak menerima badan Nabi sendiri yang mengatakan innal islama yahdimu ma qablahu. Sesungguhnya Islam orang yang kafir kemudian masuk Islam, apa yang ia lakukan sebelum Islam telah dilebur dengan Islam. Cuma mungkin Nabi khawatir kalau melihat wasi teringat Hamzah pamannya Nabi yang terbunuh dalam perang Uhud dengan pembunuh yang sadis. Karena apa? Saya dibel, dibelek dadanya dimakan. Jantungnya itu kan pembunuhannya apa? Sadis. Ya, mungkin ini. Bukan Nabi kemudian tidak menerima keislaman Wahsy. Mungkin seperti itu, ya. Ya mungkin seperti itu. Jadi tidak ada keharusan. Orang kalau nggak dekat dengan saya berarti dia benci dengan saya. Tidak harus. Ya. Tidak harus. Ya. Ya. Karena apa? Bisa jadi Anda punya kesibukan, yang dia punya kesibukan yang apa? Nggak sinkron dengan apa? Anda. Kan seperti itu. Ya. Dan di dunia ini manusia saking banyaknya, ya, tidak mungkin semua ribuan orang, jutaan orang kemudian kita keakraban kita terhadap mereka semuanya sama satu hal yang sulit satu hal yang yang sulit ya. Ya. jadi keakraban itu bertingkat-tingkat. Ya. Keakraban bertingkat-tingkat. Jadi tidak ada kelaziman, tidak ada keharusan kalau ada orang sama saya nggak dekat. Ya. Kemudian dia benci pada kita, ya tidak harus. Mungkin dia punya kesibukan yang Anda punya kesibukan yang nggak apa, nggak nyambung ya kan. Pak Abdul Hamid misalnya, dia tukang kayu. Ya. Kemudian dengan Abu Zubair dia misalnya penjual Dawud Ayu misalnya. Sama-sama Yu belakangnya. Ayu nah, ini Dawud Ayu, ya kan. Tapi ya ini beda ya kan. Ya. ya artinya profesi bisa juga menjadi sebab. Ya. Nah, tapi ya itu tetap kedekatan tetap ada walaupun tidak semua itu sama. Ya. Dalam sholat jamaah misalnya kita dekat dengan orang lain, tapi tentu dari sekian jamaah, seratus jamaah, nggak semuanya kedekatannya itu apa? Sama. Itu seperti itu Allah Allah. Tinggal kita introspeksi diri. Mungkinkah orang tidak dekat dengan kita karena ya ada pada diri kita sesuatu yang e, tidak baik, misalnya dari kemaksiatan, itu juga perlu dikoreksi. Karena dahulu sebagian salah mengatakan barang siapa yang matanya atau hatinya tentram dengan Allah, Allah akan jadikan hati makhluk tentrem kepada dia sampai pun e, binatang pun tentrem dengan dia seekor macan yang ya e, kelaparan bertemu dengan manusia ya, dia akan menerkam tapi ketika Safina sahabat Nabi dia tersesat dalam perjalanan bayangkan justru yang menunjukkan jalan dia adalah seekor harimau tidak diterkam, ya tidak diterkam. Bahkan ditunjukkan oleh harimau bahwa disinilah tempat ya rombongan anda. Dia tersesat dari rombongannya waktu itu. Ya. Jadi barang siapa yang hatinya tentram dengan Allah, maka Allah jadikan hati makhluk tentram kepadanya. Barang siapa yang hatinya jauh dari Allah, Allah jadikan makhluk merasa barenggang, gak nyaman ya bergaul dengan dia mengkorot ainu billah korot lahu kullu al-uyun. Barang siapa yang matanya tenteram dengan Allah, Allah jadikan mata ini mata makhluk tenteram memandang kepadanya. Kemudian seorang hendaklah dia berhusnudan kepada Allah dan takut atas dosanya. Janganlah seorang mati kecuali dalam keadaan dia husnudan billah. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda la yamutu ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang kalian mati kecuali dia dalam keadaan berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam kondisi orang itu sakit misalnya, dalam kondisi dia ya ada tanda-tanda dia mau meninggal, maka di sini dia lebih menguatkan sisi arroja, sisi harapan. Ya. Namun di saat dia sehat, kuat, banyak hartanya, dikuatkan sisi apa? Khaufnya, sisi takutnya. Orang kalau dia sehat, kuat, hartanya banyak, kecenderungan untuk maksiat itu apa? Besar. Kalau dia kuatkan sisi khaufnya, sisi takutnya akan tersegah itu. Namun di saat dia sudah sakit, nggak bisa lagi dia berbuat apa-apa harta pun yang banyak ya dalam benaknya tidak ada manfaatnya sudah ya, sakit-sakitan dalam kondisi seperti ini dia kuatkan sisi husnudannya sisi harapannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau seorang dia mendapat rahmat dari Allah atau men, seorang masuk dalam surga semata-mata rahmat dari Allah kalau seorang diadab pada Allah ini karena adilnya Allah semata-mata karena dosa orang tersebut karena Allah tidak akan mendolimi seorang pun ini poin yang berkaitan dengan ini tapi kita akan masuk pada poin berikutnya <clears throat> Qala al-muallifu rahimahullah wal iman bi anna Allah ta'ala atla'a nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ala ma yakunu fi ummatihi ila yaumil qiyamah. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, kita percaya, kita yakin bahwa Allah Ta'ala telah memberitahu nabinya alaihi salatu wassalam apa yang akan terjadi di tengah-tengah umatnya ila yaumil qiyamah sampai yaumil qiyamah. Ini kaitannya dengan mengimani dengan perkara yang gaib dan mengimani dengan berita gaib yang datangnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Bahwa perkara yang gaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang gaib ada dua macam. Ya. Perkara yang gaib yang sudah terjadi dan perkara gaib yang akan terjadi. Ya. Perkara gaib yang sudah terjadi ini sifatnya relatif. Orang yang menyaksikan kejadian itu ya bagi dia tidak gaib. Orang yang tidak menyaksikan berarti bagi dia gaib. Misalnya eh, Rasulullah itu gaib. Bagi kita Rasulullah itu gaib karena kita tidak melihatnya. Tapi bagi para sahabat yang melihat Nabi berjuang bersama Nabi ya bukan gaib. Ya. Yang kedua perkara-perkara yang sedang terjadi atau akan terjadi. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ada hamba hanya memprediksi. Bayangkan, prediksi dari BMKG misalnya untuk hari ini. Ya, dari jam 7 kemarin sampai 7 pagi ini akan hujan deras di sini. Tapi kita belum merasakan kan? hujan lebat lagi, bukan hujan ringan, hujan lebat untuk daerah kita ini. Ya. Tadi malam saya buka di situs BMKG, ya, diprediksi ya akan terjadi hujan lebat, bukan hujan ringan, hujan lebat. Ya. Kenyataannya kita belum apa merasakan. Itu menunjukkan bahwa prediksi manusia bisa meleset sehingga dalam pemberitaan tidaklah dikaitkan dengan masyiatullah dengan kehendak dari Allah ya e, untuk daerah ini pada hari ini jam sekian akan turun hujan seperti itu tetap dikaitkan dengan masyiah dari Allah karena berapa banyak prediksi-prediksi itu apa ternyata nasihat bulan yang ini umumnya orang mengatakan bulan yang apa curah hujannya besar sekali ternyata apa ya, kayak musim kemarau kan akhir Desember awal Januari. Ini kan umumnya hari-hari yang banyak apa? Hujannya, tapi ternyata ya manusia tidak bisa mengalahkan kekuasaan Allah swt. wa kesohihan kisah itu butuh di apa di di dilihat karena Syekh Al Albani menyebutkan termasuk perbuatan bid'ah seorang dia mempersiapkan kuburan yang sudah dia apa gali artinya e, eh, kesohihan kisah itu butuh di kebenaran kisah itu butuh di dicek kembali maksud saya iya. andai kata pun sahih benar bahwa dia sebelum tiga hari sudah mempersiapkan apa kuburannya berarti dia ya, ya akan mati ya apakah ini firasat ya, bisa jadi itu firasat tapi orang nggak ngerti orang ada rasa ya sahabat Al Abbas sahabat yang pengalaman sekali dia termasuk dari keluarga Quraisy Bani Hashim yang faham sekali Iya. Walaupun ini bukan satu yang pasti, cuma dia punya tanda-tanda. Ini kalau Bani Hashim, kalau mau meninggal itu tanda-tandanya seperti ini. Dia paham. Ini Al-Abbas, pamannya Nabi. Dan ketika Nabi mau meninggal, Al-Abbas sudah punya firasat ini. Keponakan saya mau meninggal ini, Muhammad. Ya. Dia punya firasat yang tajam. Karena dia e, memperhatikan sekali. ya Bani Hashim, ya. itu seperti ini tanda-tandanya kalau mau meninggal. Tapi yaitu sekedar apa? Sekedar prediksi orang tetap ya. Prediksi ada yang meleset ada yang benar. Tetap seorang tidak bisa memastikan. Ya. Berapa banyak orang difonis kamu tinggal menunggu hari-hari apa? Ya kematiannya. Difonis kemati. Dokternya yang fonis mati, dia mati dulu yang difonis masih hidup sekian puluh tahun berikutnya. Ya berapa banyak seperti itu. Bisa jadi seorang dia sehat walafiat tiba-tiba mati. Ada orang sakit-sakitan bahkan ingin minta mati gak mati-mati. Kamin sahihin mata bighairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat dia mati tanpa berpenyakit. Wa kam min saqimin hina minadhari. Berapa banyak orang yang sakim, sakit-sakitan tapi dia masih hidup lama. Ya. Bisa jadi ada seorang difonis oleh dokter kamu tinggal menunggu hari-harinya ya. namanya dokter ya, sesuai dengan ilmunya ternyata dokternya sudah mati yang difonis sekian hari mati masih hidup sekian puluh tahun ya. Syekh bin Ustaimin menyebutkan kisah yang ajibah ada dua pengendara di apa namanya e, jalan persimpangan ya. waktu itu keduanya berhenti berhenti. Mungkin di sini tidak ada apa namanya bangjo lah kalau bahasa kita nya ah, lampu apa ya lampu bangjonya itu seolah-olah masing-masing mempersilahkan anda dulu lama mereka nunggu ya subhanallah ya kemudian mereka memacu kendaraan dengan cepat orang-orang Arab itu kalau eh, apa namanya nancap ya yang gas itu langsung nggak seperti langsung tumbuh dan meninggal kata Syekh saya melihat melihat berhenti sesaat untuk menyempurnakan umurnya ya berhenti sesaat untuk menyempurnakan apa ajalnya ya kan kenapa nggak dari tadi kan oh, berhenti ya saat seperti itulah Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan kalau memang belum umurnya ya nggak akan mati sudah ya berhenti saat untuk menyempurnakan ajalnya tumburan antara dua kendaraan ya ada yang meninggal ya. yang diambil pelajarannya lihat ya Allah SWT yang mengatur berhenti sesaat tuh ya karena memang ajalnya masih apa tersisa ajalnya masih tersisa kemudian terjadilah tumburan tabrakan ya kemudian eh, eh kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Nah. Perkara yang gaib kita tidak tahu. Kita hanya menjalani apa yang kita ya mampu. Adapun perkara yang gaib kita tidak tahu. Apakah nantinya kita akan bernasib baik atau buruk kita nggak ngerti. Akankah kita nanti menjadi orang yang kaya atau orang yang miskin kita nggak ngerti. Ya. Apakah kita nanti ketika dalam perjalanan misalnya aman atau mungkin ada pembegal kita nggak ngerti ya perkara hoib kita hanya menjalani ya takdir Allah Subhanahu taala namun juga kita mencari sebab keselamatan ya. karena orang yang mencari sebab keselamatan dia tidak akan tercela ya, dia tidak akan tercela ini yang bisa saya sampaikan Allahu taala alam bisawab subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.